Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Talbis Iblis karya Imam Ibnul Jauzi rahmatullah alaihi. Dan kita masih berada pada muqaddimah penulis. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah e, membaca ucapan muallif rahimahullah tentang nikmat yang sangat besar yang Allah Jalla wa ala berikan kepada manusia yaitu nikmatul akal. Nikmat akal. Ya. Dan dengan nikmat akal inilah kemudian manusia dibedakan dengan hayawanat, hewan-hewan. Ya. Dengan akal ini pula Allah Jalla wa'ala ya, menetapkan manusia dan jin sebagai makhluk yang mukallaf. Diperintah dan juga dilarang. Untuk kebaikan mereka. Bukan karena Allah butuh kepada makhluk itu tidak. Sehingga ketika seorang kehilangan akal, ya, diangkat kolam, diangkat pena dari mereka. Tidak lagi menjadi orang yang mukallaf. Kata Nabi Ali Shallallahu Wasallam, "Rufi al qalam an salaf." diangkat kolam itu dari tiga golongan. Di antaranya as-saghir, anak yang masih kecil. Hatta ya sampai dia balik. Ya. Wan naim hatta yastaikil. Dan orang yang tidur sampai dia bangun. Wal majnun dan orang yang gila, yakni kehilangan apa? akalnya hatta yafiq sampai dia sadar. Kembali lagi akalnya. Dan akal ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Dengan itu seorang akan mengerti dan bisa memilah-milah mana yang bermanfaat bagi dirinya dan mana yang memadaratkan. Hanya saja akal ternyata tidak cukup. Akal saja tidak cukup. Ya. Tidak bisa ya, menjelaskan kepada manusia segala sesuatu yang bermanfaat untuk mereka. Sebagaimana dengan akal saja tidak bisa menerangkan kepada manusia segala sesuatu yang membahayakan mereka. Oleh karena itu Allah Jalla wa'ala memberikan nikmat yang sangat besar dan ini nikmat yang terbesar atas kita semuanya manusia secara umum yaitu diutusnya para nabi dan rasul. Wa inzalul kutub dan diturunkannya kitab. Ya. Akal saja tidak cukup. Betul akal bermanfaat. Betul akal dengannya bisa membedakan mana yang berbahaya, mana yang tidak. Oh ini beracun, jangan dimakan. Ya. Ini membahayakan, jangan didekati. Ya. Tetapi masih banyak hal-hal yang akal tidak mencapainya. Perkara-perkara gaib, azab kubur, nikmat kubur, apa akal bisa mencapainya. Ya. Al-jannatu wan nar, surga neraka, apakah indra ini bisa apa? Menyaksikannya. Kita tidak tahu itu illa min jihatir risalah atau min jihatir rasul. Kita tidak tahu ini semuanya kecuali melalui jalan siapa? Rasul. Alaihi salatu wassalam. Kita tidak mengerti segala sesuatu yang maslahat bagi kita kecuali melalui wahyu Allah Jalla wa'ala yaitu Alkitab Wassunnah. dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam al muslimin rahiman rahimakumullah kita juga telah membaca ucapan al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah hu ta'ala fa mithalu syar' asyams. wa mithalu al aqli al-ainu fa idza futihat Wa kanat salimatan ra'ati syams. Perumpamaan syariat itu ibarat matahari. Syariat Islam. Syariat yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasallam ibarat matahari. Ya. Menerangi ya. Menjadikan segala sesuatu tampak. Ya. Adapun akal permisalannya adalah seperti mata yang ada pada kepala kita ini Faiza futihat ketika mata kita kita buka. Wakanat salimatan dan mata kita ini sehat. Akal yang sesuai dengan fitrah, akal yang tidak sakit. Sebagaimana mata yang juga sehat ketika mata itu dibuka. Wakanat salimah dan mata itu sehat. Ra'ati syams betul-betul dia akan melihat apa? Matahari. Akan melihat keindahan Islam akan melihat maslahat yang dibawa oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam, akan melihat betapa indahnya apa yang Allah Jalla wa'ala perintahkan, sekaligus akan melihat betapa indahnya apa yang Allah larang atas manusia. Ya. Yeah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Jadi akal ini memiliki manfaat yang sangat besar, namun tidak boleh akal ini diagungkan. Sehingga ya mengedepankan akal atas nusus mengedepankan akal atas dalil. Nah, ini yang salah. Ya. Betul, akal itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat. Tetapi tidak boleh bagi kita untuk memposisikan akal di depan nakal. Memposisikan akal di depan nusus, Alkitab wa Sunnah. Tidak. Ya. Akal ibarat mata tadi. Ya. Yang kalau mata ini sehat, maka dia akan melihat matahari keindahannya, manfaatnya. Ya. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dan itulah yang ada pada diri para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Selalu mereka mengedepankan dalil atas akal. Ketika berbenturan antara akal dan dalil, maka mereka lebih mengutamakan mada dalil ketika Rasul alaihi salatu wasallam mengabarkan kepada manusia kepada Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya beliau baru melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Ya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa dilanjutkan ke langit yang pertama, kedua sampai Sidratil Muntaha. Kemudian kembali lagi sampai ke Makkah sampai ke Masjidil Haram menjelang subuh, yakni tidak genap satu malam. Dan yang melakukan perjalanan itu bukan roh Nabi, ya, bukan perjalanan roh, tetapi perjalanan jasad dan juga perjalanan apa? Roh jasad dan rohnya. Bukan mimpi, tetapi perjalanan nyata. Jasad beliau dan roh beliau. Oleh karena itu dalam Al-Quranul Karim, Allah mengatakan, Subhanallah di asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya, hambanya. Ini Nabi Ali Shallallahu Wasallam jasad dan rohnya. Ya. Bukan mimpi. Makanya Allah mengatakan asra bi abdihi. Allah Jalla wa'ala menjalankan hambanya, yakni beliau Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Abu Jahal ini termasuk orang yang mentertawakan berita ini. Dan menolaknya mentah-mentah karena menurut akalnya tidak masuk akal. Mana mungkin orang melakukan perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, kembali lagi ke Mekah, belum lagi cerita ke langit. Ya. Kalau menggunakan akal, orang melakukan perjalanan di masa itu, di zaman itu, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa kembali lagi ke Masjidil Haram. Dalam waktu tidak genap satu malam. Belum berbicara sampai ke langit. Itu mustahil. Akal tidak akan menerima. Onta yang paling kuat, kuda yang paling cepat ketika itu paling tidak membutuhkan waktu tiga bulan. Zahab wa iyab. Pulang pergi tiga bulan. Ya. Tiga bulan sudah. Nah ini satu malam. Sudah, kalau sudah mengedepankan akal, rusak sudah. Tetapi ketika seorang mendapatkan akal saya kok tidak menerima, yakni akal saya memperhitungkan perjalanan itu paling tidak tiga bulan. Tetapi sekarang akal saya berhadapan dengan nusus. Akal saya berhadapan dengan dalil. Dengan kitab firman Allah Jalla wa ala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dia Allah yang memperjalankan Allah, ikhwan." Ya, ini kembali kepada kudrahnya Allah Jalla wa ala. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Selesai sudah. Makanya orang yang akalnya sehat, ibarat orang yang punya mata yang sehat seperti Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, sehat akal beliau alaihi salatu wasallam bersih akal beliau dari kotoran. Maka ketika datang berita dari Nabi alaihi salatu wasallam, jaat syar' datang syariat mata melihat ya matahari itu dan diterima oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala tanpa ada keraguan sedikit pun. Maka beliau mendapatkan gelar mada As-Siddiq. Mendapatkan gelar As-Siddiq wallahu taala alam. Ya. Masyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan ucapan Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Walamma an'ama Allahu ala hadzal aw hadzal alam al-insi bil aqli iftatahahu Allahu bi nubuwati abihim Adam alaihi salatu wassalam. Naam. Ketika Allah Jalla Ala telah memberikan nikmat kepada manusia, Allah telah tetapkan nikmat atas manusia dengan akal. Allah sudah tetapkan manusia, Allah akan berikan akal untuk mereka. Sebagaimana jin juga Allah berikan untuk mereka akal. Iftatahahullah binubuwati abihim Adam. Dan sekali lagi akal tidak cukup, ya atau tidak tadi? Tidak cukup. Maka begitu manusia diciptakan, yang pertama kali diciptakan adalah Adam, dan sekaligus Allah buka kenabian dengan Nabi siapa? Adam alaihi salatu wassalam. Allah ciptakan Adam alaihi salatu wassalam Wahuwa nabiyun minal ambiya. Dan beliau adalah sekaligus nabi dari nabi-nabinya Allah jalla wa'ala. Ya. Beliau punya keturunan terbimbing ya. Dan Nabi eh, Adam alaihi salatu wassalam putranya banyak, sangat banyak. Setiap lahir dua. Ya, laki perempuan, laki perempuan. Nah, ya. Adam alaihissalatu wassalam. Dan ketika itu ya, ya karena bapaknya baru satu, pernikahan adalah antara anak dengan anak. Ya. Tetapi dari perut yang berbeda. Ya. Anak dengan anak tapi dari perut yang apa? berbeda. Lahir laki-laki perempuan. Ini yang satu kandungan tidak boleh menikah. Ya. Lahiran berikutnya laki-laki perempuan. Nah ini disilang. Yang laki-laki dengan yang perempuan ini. Nah. Jadi beda perut. Wabillahi taufik. Nah. Syariat Nabi Adam alaihi salatu wasallam. Yani Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada manusia. Ya. Dan akal saja tidak cukup sekali lagi. Maka Allah awali Allah memulai Nabi Adam alaihi salatu wasallam ya sebagai apa? Nabi Allah Jalla wa ala. Wabillahi taufik. Fakana yu'allimuhum an wahyillahi azza wa jalla. Maka Nabi Adam alaihi salatu wasallam mengajarkan putra-putranya, keturunannya, wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Diberi akal oleh Allah sekaligus langsung dibimbing dengan apa? Wahyu. Langsung dibimbing dengan wahyu. Nabi Adam alaihi salatu wasallam yu'allimuhum. Mengajari anak-anak beliau wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Ya. Dan beliau menceritakan tentang apa yang menimpa beliau. Beliau dulu tinggal di mana? Jannah. Nabi Adam salatu wassalam fil jannah. Di sorga. Dan sorga yang ditempati Nabi Adam adalah sorga yang kita akan kembali ke sana. Insya Allah. Bukan sorga yang lain. Ya. Bukan seperti orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan sorganya Nabi Adam itu bukan sorga yang kita akan masuk ke dalamnya. Bukan. Tetapi kata mereka orang-orang Mu'tazilah, surga itu adalah yakni kebun yang tinggi, yakni dunia tapi posisi tinggi. Nah, Nabi Adam diturunkan. Ya. Nauzubillah min Sekali lagi kalau sudah pakai akal dan akal itu rusak, lebih mengedepankan apa? Akal daripada musus. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Jadi Allah Jalla waala memuliakan manusia ini. Pertama Allah muliakan dengan akal. Tetapi ketika akal itu tidak cukup, Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan wahyu kepada Adam alaihi salatu wasallam langsung seketika itu juga. Ya. Tidak menunggu manusia sesat, tidak. Ya. Tetapi Allah Jalla wa ala memberikan wahyu kepada Nabi Adam alaihi salatu wasallam fakana yu'allimuhum an wahyillahi azza wa jalla fakanu ala sawab maka anak-anaknya Nabi Adam terus berada di atas kebenaran walhamdulillah dijaga karena akalnya sehat satu dan melihat apa syariat wahyu dari Allah Jalla wa'ala. namun kemudian terjadilah apa yang terjadi ila anin farada qabil bihawah Fakotala akhah Sampai kemudian Qabil, salah satu putranya Adam, alaihi salatu wassalam. Dan nama ini adalah nama Israiliyat. Di dalam Al-Quranul Karim tidak disebut nama Qabil dan Habil, tidak ada. Dalam hadis-hadis yang sahih juga tidak ada nama Qabil dan apa? Habil, tidak ada. Sehingga tidak ada satu riwayat sahih pun yang menyebutkan Qabil dan Habil. Namanya seperti itu. Tetapi sudah menjadi sesuatu yang lazim di kalangan mufassirun, ahli tafsir ya dalam tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya penyebutan nama ini sehingga ya disebut nama seperti itu saja dan eh, eh, berita-berita e, e, Israiliyat ya, Nabi Ali Shallallahu Wasallam mengatakan la tusaddiquhu wa la tukadzibu jangan kalian benarkan jangan pula kalian apa dustakan jika tidak ada dalil yang menunjukkan kalau ada dalil yang mendustakan kita dustakan kalau ada dalil yang membenarkan wajib kita benarkan ya. tapi kalau tidak ada dalil yang membenarkan atau mendustakan ya kita riwayatkan kita bicarakan fala ba's tidak mengapa la nukadzibu wala nusaddiqu kita tidak membenarkan kita juga tidak apa mendustakan sehingga menjadi perkara yang masyhur di kalangan para ulama penyebutan nama ini qabil ya. ila anin farada qabil bihawa ya. sampai kemudian qabil dia bersendiri dengan hawa nafsunya. yakni akalnya sudah tidak dia pakai lagi. Sudah mengikuti hawa nafsunya. Fakotala akhoh. Maka dia pun membunuh saudaranya. Yang dikatakan bernama siapa? Habil. Sejak itulah kata Ibnu Jauzi rahimahullah, "Tsumma tasya'abatil ahwa'u bin nas." Kemudian hawa nafsu ya, semakin berkembang di tengah manusia fasyarradathum fi baidail dhalal. Maka hawa nafsu tersebut ya, menjadikan manusia tersesat di padang kesesatan. Hatta abadul asnam. Sampai kemudian mereka menyembah asnam. Menyembah berhala-berhala. Dan yang pertama kali kesyirikan terjadi di muka bumi adalah pada zamannya Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Kaumnya Nabi apa? Nuh alaihi salatu wassalam. Ya. Ketika kaumnya Nabi Nuh menyembah Waddan, Waswa, wa Yaghus, wa ya. Orang-orang soleh yang tadinya memang ya, ma'ruf di tengah manusia soleh. Kemudian mereka mati. Ketika mati, Syaitan membisikkan kepada para pengikutnya dari sisi kecintaan kepada orang-orang soleh. Kalau kamu memang cinta kepada orang soleh, kalau kamu memang ingin mengingat mereka, buat gambar-gambar mereka. Ya. Buat patung-patung mereka. Ya. Sama saja apakah tiga dimensi, dua dimensi sama. Haram. Gambar makhluk hidup itu. Ya. Dibuat gambar gurunya, dibuat gambar syekhnya, dibuat patungnya. Kemudian dipasang di tempat di mana orang-orang soleh itu biasa duduk. Kalau ada orang yang ingin mengingat gurunya, lewat. Lihat Oh ini guru saya. Ya. Terus demikian sampai syaitan membisikkan sedikit demi sedikit. Ya. Sampai kemudian mereka sering duduk di dekat patung-patung tadi. Ya. Sampai kemudian beribadah kepada Allah di tempat tersebut. Yakni demikian lama proses sampai kemudian generasi ini mati sampai akhirnya dengan proses yang panjang mereka pun menyembah berhala-berhala tersebut. Waqa'u fi syirik terjatuhlah manusia ke dalam apa? Syirik. Ya. Hatta abadul asnam. Sampai kemudian mereka manusia menyembah asnam, menyembah berhala-berhala. Waktalafu fil aqaidi wal af'ali ikhtilafan khalafu fihi rusul wal ukul, Sampai kemudian manusia pun tercerai-berai. Tercerai-berainya itu dalam akidah, dalam keyakinan tercerai-berai wal af'al. Dalam amalan-amalan pun tercerai-berai. Dan ikhtilafnya itu ikhtilaf yang betul-betul menyelisihi dua hal sekaligus. Menyelisihi Rasul, yakni syariat, dan juga menyelisihi akal. Menyelisihi Rasul dan menyelisihi apa? Akal. Ya, karena sudah rusak akalnya. Ya. Rasul diselisihi syariat, Alkitab, wa sunnah. Ya. Akal pun demikian. Yani banyak kemungkaran-kemungkaran. Yang secara akal saja tidak masuk akal. Tidak diterima. Belum berbicara tentang dalil. Dari Al-Quran dan apa? Sunnah. Maka ma'asirul muslimin rahimah rahimakumullah. Itulah yang terjadi. Manusia kemudian tercerai-berai. Menyelisihi rusul dan juga menyelisihi akal. Akal sehat. Akal yang sesuai dengan fitrah ittibaan li ahwaihim. Sebabnya karena mereka mengikuti hawa nafsu hawa nafsu mereka. Wa mailan ila adatihim dan karena kecondongan-kecondongan mereka kepada adat-adat buruk mereka. li kubaraihim dan karena mereka taklid buta mengikuti orang-orang tua mereka, mengikuti pembesar-pembesar mereka tanpa menggunakan dalil lagi sudah. Ya, orang tua saya seperti ini, ya. nenek moyang saya seperti ini, Wabillahi taufik. Fasaddaqa alaihim iblis dhannahu fattaba'uhu illa fariqam minal mu'minin. Maka iblis ya, mendapatkan persangkaannya itu terwujud. Iblis tidak tahu perkara yang gaib. Ya. Iblis hanya punya tekad. Iblis hanya punya janji di hadapan Allah, ya Allah saya akan sesatkan manusia. Dan memang banyak orang-orang yang sesat fattaba'uh maka manusia kemudian mengikuti iblis illa fariqam minal mu'minin kecuali sedikit dari kalangan kaum mukminin yakni manusia yang tidak mengikuti iblis qalil yang tidak sesat qalil nasallallahu azza wa jalla assalamah wal afiyah ya wabillahi taufik ini apa yang terkait dengan uh, gambaran global yang disebutkan oleh al-imam Ibnu Jauzi rahimahullah sejak awal bagaimana Allah Jalla ala memberikan akal kepada manusia. Kemudian Allah Jalla ala sempurnakan nikmatnya dengan diutus para nabi dan rasul. Kemudian bagaimana awal manusia dari keturunan Adam alaihissalatu wassalam sampai kemudian awal sebab kesesatan mereka. Wabillahi taufik. Dan rinciannya adalah ada dalam kitab ini. Biidnillahi azza wajal. Bagaimana iblis menyesatkan ahli ibadah. Bagaimana iblis menyesatkan orang yang berilmu. Bagaimana iblis menyesatkan para penguasa. Bagaimana iblis menyesatkan jenis-jenis manusia. Ya. Pintu-pintu iblis di dalam menyesatkan apa? Manusia. Wabillahi taufik. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah, kaum muslimin, muslimat yang saya muliakan. Kemudian Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah beliau sedikit mengulas kembali tentang hikmah diutusnya para nabi dan rasul. Ya. Beliau mengatakan, "Wa'lam annal anbiya'a ja'u bil bayanil kafi wa qabalul amra wa bid syafi." Ketahuilah bahwasanya semua para nabi dan rasul tanpa kecuali semua para nabi dan rasul jauh Mereka datang membawa al-bayan, penjelasan yang cukup. Cukup, namanya cukup berarti tidak perlu apa? Tambahan sudah. Apalagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup sudah. Wa qabalul amradha bid-dawa'i syafi. Dan di antara hikmah diutusnya para nabi dan rasul mereka membawa obat-obat untuk ya dihadapkan dengan penyakit-penyakit. Jadi penyakit-penyakit yang ada di tengah manusia ya diobati dengan ad-dawa asy obat yang bermanfaat. Bagaimana dulu Nabi Ali Shallallahu Wasallam diutus seorang diri di tengah-tengah masa jahiliyah rusak penyakit akal, penyakit akhlak, penyakit ibadah, penyakit-penyakit. Tidak ada kondisi yang lebih berat daripada kondisi yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang diri, seorang diri. Dan para nabi dan rasul semuanya sama seperti itu, membawa al-bayan al-kafi, penjelasan yang cukup, kemudian mengobati penyakit-penyakit yang ada dengan dawa dengan obat yang syafi, obat yang tepat. Itu seluruh para nabi. Watawafaku ala manhajin lam yakhtalif. Dan sungguh para nabi dan rasul semuanya memiliki manhaj yang sama. Jalannya sama. Torikohnya sama. Ya. Di dalam menghadapi syirik. Di dalam menghadapi al-bidah di dalam menghadapi al-ma'asi dan seterusnya. Fa'akbala syaitanu yukhallitu bil bayani subahan. Taib. Ini tadi tugasnya Rasul, jelas. Tetapi ada musuh bagi manusia itu iblis dan bala tentaranya. Ketika Nabi dan Rasul membawa penjelasan yang sempurna, apa yang dilakukan oleh syaitan? Syaitan yuhallit mencampur aduk antara bayan penjelasan Nabi dengan subhat, Subhanallah. Yukhallitu bil bayani subahan. Nabi menjelaskan ayat Al-Quran. Ahlul batil yang mereka merupakan syayatin mencampur ya. bayan penjelasan dengan syubhat. Wabidawai summan mencampur antara obat dengan racun jardan mudillan. Dan syaitan, iblis, dan bala tentaranya berusaha untuk ya mencampur jalan yang dibawa oleh Rasul yang telah jelas dengan jalan yang gelap dan menyesatkan. Wa mazala yal'abu bil uqul. Dan terus syayatin, iblis mempermainkan akal-akal manusia, dipermainkan. Agar mata manusia ini sakit sehingga tidak bisa melihat matahari. Agar akal manusia ini sakit sehingga tidak bisa melihat syariat lagi. Wabillahi taufik. Ila an farraqa al jahiliyata fi madzahiba sakhifatin fi madzahibi fi madzahiba sakhifatin. Dan terwujudlah apa yang mereka upayakan yakni iblis dan bala tentaranya. Dan ini semuanya dengan izin Allah Jalla wa'ala. Dengan hikmah yang sangat mendalam. Sampai kemudian mereka iblis mencerai-beraikan manusia dan masuk ke dalam masa jahiliyah. Di masa jahiliyah itu manusia terpecah belah ke dalam madhahib sakhifah. Madhab-madhab yang demikian buruk. Wabidain qabihah. Dan kebidahan-kebidahan yang demikian kotor. Fa'asbahu al asnam fil baitil haram sampai di antara yang dilakukan oleh iblis Baitullahil Haram Ka'bah yang itu adalah tempat ibadah, tawaf yang tadinya dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk beribadah kepada Allah mukhlishan lillah, ikhlas untuk Allah jalla wa ala, mereka campur antara ibadah yaitu tawaf kepada atau tawaf sebagai ibadah kepada Allah Jalla wa'ala dicampur dengan peribadatan kepada asnam. Peribadatan kepada patung dan berhala. Sampai di sekitar Ka'bah ya, dipasang 360 sonam. 360 patung. Bahkan di dalam Ka'bah dipasang patung Nabi Ismail dan Ibrahim alaihi wassalam. Demikian diriwayatkan. Dalam keadaan sedang bermain, bermain judi patungnya Nabi Ibrahim dan Ismail bermain judi. Ya. Di satu sisi mereka meyakini Nabi Ibrahim ada, Nabi Ismail ada, ada sisi kebenarannya ya atau tidak? Tapi dicampur ya. dengan keyakinan Nabi Ibrahim dan Ismail berjudi. Nauzubillah Ka'bah adalah tempat untuk beribadah. Mereka beribadah kepada Allah, tetapi juga beribadah kepada selain Allah Jalla wa ala. Dicampur. Bainal haqqi wal batil, antara yang hak dan batil wa yuharrimuna saibah wal bahirah wal wasila, wal ham wa yarawna wa'dal banat. Di antara kesesatan yang ada di tengah-tengah manusia ketika itu, mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya. Mengharamkan apa yang Allah halalkan. Mereka mengharamkan as-saibah. Apa itu saibah? Saibah itu onta ya yang telah mereka nazarkan untuk berhala. Kalau mereka punya onta, dan onta itu sudah dinazarkan untuk berhala, sudah tidak boleh diganggu. Dibiarkan lepas. Ya, tidak boleh diganggu. Karena ini sudah milik berhala. Diharamkan. Tidak boleh mereka sembelih. Tidak boleh dimanfaatkan susunya. Ya, karena sudah untuk para berhala. Juga mereka mengharamkan al bahiroh. Apa itu bahiroh? Bahiroh adalah anaknya saibah tadi. Kalau ada onta betina yang sudah dinazarkan, kemudian punya anak. Anaknya itu namanya apa? Bahirah. Itu juga sama. Diharamkan oleh mereka. Wal wasilah. Mereka juga mengharamkan al wasilah. Apa itu wasilah? Wasilah adalah kambing. Ya. Kambing kalau sudah beranak sampai beberapa kali, ada jumlah tertentu. Kalau sudah sampai jumlah tertentu, ini sudah untuk berhala. Tidak boleh lagi untuk di, dimakan, diharamkan oleh mereka walham. sudah mereka mengharamkan alham. Ham ya ini e, onta jantan yang biasa digunakan untuk apa namanya? E, eh, yakni dikawinkan. Ya. Kalau dikawinkan sudah sekian, sudah tidak mampu lagi dikawinkan sudah. Ini untuk apa? Berhala. Haram lagi untuk mereka. Karena sudah diberikan untuk berhala, dipersembahkan untuk berhala. Ya, ini syirik kepada Allah Jalla wa'ala Ya. Taib. Kita selesaikan satu baris lagi, ma'asyiral muslimin. Qala al-Imam Ibnu Jauzi, wa yarawna wa'dal banat. Mereka pun terjatuh kepada kezaliman yang lain, mengubur hidup-hidup bayi-bayi wanita mereka. Anak-anak wanita mereka mereka bunuh hidup-hidup. Dikubur. Ya. Wa hunnal miras. Mereka juga mengharamkan warisan untuk anak perempuan. Perempuan tidak punya hak untuk mendapatkan warisan sama sekali. Hina kaum wanita itu. Di masa jahiliyah ila ghairi dzalika min ad-dhalal sawwalahu lahum iblis dan kezaliman-kezaliman yang beragam yang lainnya yang sangat banyak di mana iblis telah berhasil menyesatkan manusia. Setelah dahulu mereka Allah beri akal sehat dan diiringi dengan diutusnya para nabi dan apa? Rasul. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di saat seperti itulah Kemudian Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haq dengan kebaikan, dengan kebenaran, dengan hidayah dan itu diantara nikmat besar yang Allah Jalla wa ala berikan kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini eh, bagian dari muqaddimah yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi rahmatullah alaih dan insya Allah taala pada kesempatan yang lain kita akan melanjutkan eh, eh, pembahasan ini semoga Allah jalla wa ala memberikan kemudahan kepada kita semuanya dan barokah Wassalamualaikum wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh